take some, take, take lagi Mas Doni satu langkah lagi Mas Doni Mas Doni maju satu langkah lagi Mas Doni maju satu, satu langkah lagi tabi'ahu dan ila sa'abat. Hadirin di Masjid Al Hasanah dan juga sahabat muslim, negara di muslim dimanapun Anda berada. Bahagia sekali rasanya kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan untuk talabul ilmi syar'i yang pada kesempatan kali ini seperti biasanya disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Abu Usama, Syed Santo LC Hafizullah Ta'ala yang rutin membahas secara solihin Dan Alhamdulillah saat ini beliau tengah ada di tengah-tengah kita dan juga perlu kami informasikan bahwasanya saat ini di kondisi masjid di kondisi di Masjid Al ini sudah penuh dan kami harap untuk yang agak di belakang bisa masuk ke depan sehingga nanti yang datang terlambat bisa mengisi di shop yang belakang.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 taala kita masih bersama kitab Riyadus Salihin dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah Ta'ala akan menginjak bab yang ke-26 dari kitab ini yaitu bab tahrimid dhulmi wal amri wal amri biraddil madhalim bab tentang diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kezaliman. Perintah atau bab tentang larangan kezaliman. Eh, saya akan bacakan mukaddimah dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadhir Syarah eh, li Syarhi Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan dalam bab ini eh, berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, Al zulmu apa yang dimaksud dengan ketoliman tersebut? Al-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallihi bittifaqi a'immatil ummah atau a'immatil lughah. Ketoliman itu secara bahasa disepakati oleh para ahlu lughah imam. Jadi imam para imam dalam masalah bahasa bahasa Arab adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. <clears throat> Jadi apabila ada sesuatu ditempatkan bukan pada tempatnya itu secara bahasa disebut dengan zulmun, keboliman. Ya. Adapun secara istilah kata Syekh di sini dia mengatakan wahwa salah satu anwa dan secara istilah juga begitu yaitu world syai' fi ghairi mahallihi ya tidak disebutkan oleh syekh di sini secara istilah akan tapi secara istilah adalah begitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya misal ibadah yang harusnya ditempatkan untuk Allah Subhanahu wa taala maka ternyata ibadah tersebut ditempatkan untuk selain Allah. Misal lagi kehidupan kita ini yang seharusnya diperuntukkan untuk Allah, tapi ternyata kita habiskan, kita puas-puaskan kehidupan kita ini untuk selain mencari ridho Allah. Yani berpuas-puas dengan kehidupan dunia tanpa teringat kehidupan akhirat. Misal lagi seorang laki-laki memiliki e, syahwat. Kemudian syahwatnya diletakkan bukan pada istrinya. Bukan pada wanita yang halal bagi dia, bukan pula pada budak belian dia. Bukan pada para istrinya, juga bukan pula pada para budak belian dia. Maka ini berarti meletakkan syahwat dia bukan pada tempatnya alias zulmun kebaliman. Kemudian misalnya mata kita seharusnya kita gunakan kita tempatkan untuk perkara-perkara yang di, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka kita letakkan pada perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini juga zulmun. Ya, segala sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya, maka secara bahasa adalah zulmun dan secara syariat pun demikian. Baik itu yang kaitannya dengan hak Allah atau kaitannya dengan hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, wa huwa satu anwa. Kedzaliman itu ada tiga macam. Kedzaliman itu ada tiga macam Walaupun kalau diringkas itu dua macam Beliau mengatakan bahwa salah satu anwa kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithil hasan bisawahidihi sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan eh, yang derajatnya hasan dengan syawahidnya alladhi akhrajahu Abu Dawud wa Tayalisi wa Abu Naim Abu Abu Nuaim ya Abu Nuaim yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tayalisi dan Abu Nuaim bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adzulmu salatatun." Kezaliman itu ada tiga. Kezaliman itu ada tiga. Yang pertama adalah Fadulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah zulmun yughfar. Kezaliman yang bisa diampuni, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa zulmun la yughfar dan kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan selanjutnya Fa'ammu zulmul ladzi la yughfar. Adapun kezaliman yang tidak diampuni, fasyirku la yaghfirullah. Yaitu kesyirikan. Hal ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila seorang itu melakukan syirik kemudian dia mati dalam kondisi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila orang tersebut melakukan kesyirikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya, maka apabila taubatnya benar-benar taubat yang hakiki, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Karena Allah Subhanahu wa taala tawwab. Allah Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan taubat sebagai tahjibu maqablah maqablah akan menghapuskan taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya demikian ini yang pertama ya eh, fa'amma dhullu alladhi la yughfar kezaliman yang tidak diampuni adalah asyirku la yaghfirullah ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah syirik kecil ya, syirik besar, syirik besar dan syirik kecil. Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ini an yushraka bihi Inna Allah ya-, la yaghfiru Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an Pakai syai'an Ada syai'an ya? Tidak ada ya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ya, Wa yaghfiru maduna dalika liman yasha Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa syirik Baik itu syirik besar ataupun syirik syirik kecil Nah Kemudian suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya karena kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar. Ketika suatu saat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayudan bi a'zam. Dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dia yang telah menciptakan kamu. Subhanallah. Ini dosa yang paling besar. Engkau membuat tandingan bagi Allah padahal dia telah menciptakan kamu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amma dzulmul ladzi yughfar. Adapun kezaliman yang diampuni. Fadzulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Yaitu kezaliman seorang hamba dalam perkara-perkara antara dia dan antara Allah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa hamba. Ini dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang dibawa kesyirikan. Eh, Zulmul ladhi yukfar Kezaliman yang diampuni adalah Zulmul ladhi bainahu Wa baina Au al abdi wa baina rabbihi Kezaliman yang terjadi Atau kezaliman seorang hamba dalam perkara-perkara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala yakni sairul ma'asi wa dzunub ila syirik kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan. Dan kita ketahui bahwasanya dosa seorang hamba kepada Allah itu wujudnya dua. Imma tarkul wajib wa imma fi'lul muharram. Bisa berupa tarkul wajib meninggalkan kewajiban atau fi'lul muharram atau melakukan perkara yang haram meninggalkan kewajiban misalnya meninggalkan kewajiban sholat jamaah meninggalkan kewajiban sholat lima waktu meninggalkan kewajiban puasa meninggalkan kewajiban zakat meninggalkan kewajiban haji bagi yang sudah mampu meninggalkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua meninggalkan kewajiban berbuat baik kepada anak yatim meninggalkan dan banyak sekali kewajiban-kewajiban dalam agama kita ya atau fi'lul muharram atau melakukan perkara yang sifatnya haram naudzubillah min dalik di bawah syirik tentunya yang diampuni misalnya adalah membunuh orang yang tidak ber atau tanpa sebab yang diperbolehkan oleh syariat kemudian mencuri kemudian berzina kemudian riba uh, bukan riba kalau riba ini nanti kaitannya dengan yang yang yang ketiga ya uh, kemudian apa namanya mendolimi atau uh, yakni dosa-dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya uh, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wa amma dzulmul ladzi la yutrak adapun yang ketiga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalik ya yang pertama diterangkan dulu kemudian yang kedua kemudian yang pertama adapun yang ketiga kezaliman yang tidak ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fadzulmul ibad kezaliman seorang hamba yang kaitannya dengan hak hamba Allah yang lainnya ini tidak akan ditinggalkan antara kita dengan saudara kita, kita dengan teman kita, kita dengan tetangga kita, kita dengan istri kita, istri kita dengan kita, kita dengan anak kita, kita dengan penguasa kita, dan begitu seterusnya. Ini adalah kedoliman-kedoliman yang tidak akan ditinggalkan begitu saja. Fayaqtasullahu ba'duhum fayaqtasullahu min ba'din. Allah akan mengkisas yakni memberi balasan satu dengan yang lainnya yakni satu dan yang lainnya ditunaikan dulu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman yang terjadi di antara para hayawanat para hewan maka nanti di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di antaranya adalah mengisahkan adanya seekor domba yang tidak bertanduk yang akan diberi kesempatan untuk menuntut haknya dari domba yang bertanduk. Ini menunjukkan bahwasanya hewan pun yuhsyar. Hewan itu akan yub'ats, yuhsyar, dibangkitkan dan dikumpulkan. Ya, terutama hewan-hewan yang memiliki masalah antara satu dan yang lainnya. Ya. Kalau kita pikir domba satu sama lain, ya kan? Satu nyeruduk, Ya. Kalau kita pikir domba ketika bertengkar, domba ketika bertengkar, mungkin yang satu nggak ada niatan untuk mendolimi. Pokoknya karena dia diserang, serang ganti. Ya kan? Mentang-mentang dombanya lebih tua atau mentang-mentang dombanya lebih muda, tapi tidak bertanduk. Dia nyerang domba yang lebih tua atau yang lebih muda, tapi bertanduk. Akhirnya yang bertanduk membalas kepada yang tidak bertanduk. Yang mulai siapa? Yang tidak bertanduk. Misalkan ini. Tapi pada akhirat di akhirat kelak ya mungkin ada sisi ya bahwasanya yang bertanduk lebih mendolimi yang tidak bertanduk. Bagaimana kalau hal itu yang mulai yang betul-betul yang betul-betul terjadi di antara manusia, kita yang memulai kedoliman dan kita yang mendolimi. Ini bainal hayawanat fakaifa bibni Adam hal ini adalah antara hewan dengan hewan, maka bagaimana nasib antara anak Adam? Anda dengan istri Anda, ya, Anda tidak memberikan nafkah, Anda tidak memberikan kewajiban kepada istri Anda, Anda tinggalkan eh, apa namanya hak-hak istri Anda begitu saja, atau bahkan ibu-ibu misalnya meninggalkan kewajiban dia kepada suaminya, meninggalkan e, apa, ketaatan kepada suaminya atau seorang bapak tidak memperhatikan hak-hak anaknya mulai dari pendidikan agama dia yang dipikirkan hanya pendidikan dunia saja ini kedoliman kedoliman seorang ayah seorang tua tidak memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya ini kedoliman karena kebutuhan anak itu bukan hanya kebutuhan dunia saja nggak cukup untuk diberi makan makanan enak, minum minuman yang enak, tempat yang enak. Tapi yang lebih penting dari itu adalah diberi sebuah makanan yang bisa menghidupkan hati. Ini. Demikian juga anda yang nanti mungkin punya istri, jangan bayangkan bahwasanya punya istri itu hanya apa? Memberikan kesenangan kepada istri, berikan baju, masya Allah yang banyak, kemudian diberikan cincin semua jarinya diisi dengan cincin. Ya kemudian semua sakunya diisi dengan dinar-dinar emas atau mungkin batangan-batangan emas antam ya gitu ya jadi masya Allah ya kan? atau yang lainnya itu tidak cukup tapi isilah hatinya ini kewajiban Anda mengajari istri Anda dengan perkara-perkara yang baik. Kalau Anda tidak sempat, beri kesempatan dia untuk belajar. Siapkan radio, siapkan buku-buku bacaan, siapkan waktu apabila dia ingin membaca, belajar dan yang lainnya. Jadi subhanallah. Jadi nggak cuma kalau nikah itu cuma boncengan sana kemari. Setelah itu kuliner mana lagi, berongkos koyor, nah, <laughs> masya Allah. Kemudian berongkos tempe, berongkos tahu di alun-alun gitu. Kemudian nanti pindah lagi di alun-alun lor, lihat gajah dan yang lainnya. Kemudian nanti ke kuliner di mana itu eh, pantai Depok, ya kemudian pindah lagi ke Pantai Samas, nggak cukup seperti itu. Sekali-kali diajak tablik akbar hadiri, masya Allah. Soal ke kiai, kiai ustad, kiai untuk meminta nasihat. Belanja ke pameran buku, buku-buku apa yang diperlukan untuk memperkaya hati sang istri. Ya, jadi bukan hanya makanan yang dimasukkan gemuk nanti istrinya. Mendingan tetap kurus tapi hatinya gemuk kan gitu masya Allah. Ya bukan kurus maksudnya <laughs> sehat tapi hatinya gemuk nah gitu jadi subhanallah terkadang kita ini melakukan kezaliman akan tetapi tidak terasa ini nanti akan dituntut pada hari kiamat ketika sang anak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sang istri akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wahai hambaku kenapa engkau tidak bisa sholat ya Allah sesungguhnya ayahku tidak pernah mengajarkan aku sholat Wahai hambaku kenapa engkau melakukan kesalahan dalam masalah akidah misalnya Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti ini Kok kamu dulu pernah menaruh sajen pada hari ini Di bulan ini, di detik ini, di tempat ini Apa yang menyebabkan kamu seperti itu Disuruh oleh bapakku Ini subhanallah Ini sangat Makanya subhanallah makanya kita betul-betul harus teliti sekali dalam masalah uh, urusan keluarga ini bukan berarti yang berbicara adalah lebih teliti daripada yang diajak bicara akan tapi ini adalah bab tanasuh saling menasehati dan saling mengingatkan sekali lagi tidak cukup anak diberi pendidikan dunia istri diberi kebutuhan dunia tapi cukup yang secukup-cukupnya adalah apabila mereka diberi kebutuhan akhirat ini adalah antara kezaliman antara satu seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Demikian hadis yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Ithan Hilali tentang pembagian e, kezaliman. Jadi kezaliman itu saya ulangi ada tiga macam. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang akan diampuni oleh Allah dan kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala macam bentuk kezaliman. Kemudian Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, wadh alladhi tanazzaha Rabbu jalla wa dan kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari dirinya atau darinya yang Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dan mensucikan diri dari hal itu huwa annahu la yata'u syai'a illa fi mawdi'i illa fi mawdi'i yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin meletakkan sesuatu kecuali pasti pada tempatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari segala macam bentuk kezaliman. Allah ketika menentukan satu hukum, maka hukumnya adalah hukum yang adil. Tidak mungkin zalim. Cuma seorang hamba terkadang salah dalam menyikapi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, maka ya Allah, apa salah saya kan gitu. Padahal salahnya banyak, ya kan? Salahnya banyak, tapi apa salah saya? Ya, seakan-akan nggak punya salah gitu. Apa salah saya? Ya kalau dibilang nih salahmu, bacaan sendiri, ya baca sendiri. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala terkadang Menguji seorang hamba itu bukan karena kesalahan dia. Jadi kita harus husnudzan kepada Allah. Bahwasanya Allah menguji kita itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Kata kita pernah bincang-bincang dengan seorang ustaz ya kelepas dari sebagian kita perkataan bahwasanya kalau dia sakit ditimpa musibah maka ya ini karena dosa yang saya lakukan. Ini sebetulnya pengakuan yang baik, ya kan? Bahwasanya kita berdosa sehingga Allah apa? menguji kita. Tapi apa kata Ustaz tadi? Jangan bilang seperti itu. Karena Allah menguji itu belum tentu karena Anda berdosa. Barangkali barangkali Allah menyediakan sebuah tempat bagi kita di surga. Tapi kita tidak bisa mencapainya dengan amal soleh kita akhirnya kita diuji lirafid darajat untuk meningkatkan derajat barangkali begitu ya bayangkan saja orang lumpuh nggak bisa apa-apa dia sudah nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zakat, bahkan dikir mungkin juga sudah tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia. Kenapa? Barangkali Allah menyediakan baginya tempat yang baik ingin mengikis dosa-dosanya yang ada dan ditingkatkan derajatnya sehingga tercapai derajat surga yang diinginkan oleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala buat hamba tersebut. Maka kita husnudzon tapi tetap introspeksi, introspeksi tapi tetap husnudzon. Artinya bagaimana? Kalau kita ditimpa musibah, kita husnudzon. Allah ingin berbuat baik kepada kita. Entah itu dengan mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan yang lainnya. Ya Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Tapi yang jelas memang benar bahwa segala musibah yang menimpa kita adalah fabima kasabat aidina. Itu adalah semua dikarenakan ulah tangan kita sendiri. Allah taala alam. Kemudian Syekh mengatakan أنه لا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk meletakkan sesuatu kecuali pada tempatnya yang tepat, yang sesuai dengan keadilan, hikmah dan maslahat. Masya Allah. Orang diberi musibah ada maslahatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Saya pernah dengar cerita di mana di radio Majas ya Mas Doni mungkin ya tahu. Eh, kisah seorang yang dikisahkan oleh Ustaz Farid bin Qasim Anus, ya kan? tentang apa namanya eh, beliau ketika itu mencari, menceritakan tentang eh, seorang pemuda yang bernama Amar al bugisi Kemudian cerita yang yang saya nukil itu bukan tentang ah, Amar al bugisi akan tapi cerita yang disampaikan beliau di tengah-tengah di tengah-tengah cerita itu bahwasanya segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ceritanya adalah beliau nukil sebuah cerita tentang e, dari Ammar Al-Bugisi, dia tentang seorang raja dan perdana menterinya. Jadi raja itu tangannya buntung gitu. Buntung tangannya. Kemudian dipanggilnya perdana perdana menterinya. Kemudian e, diberi atau minta nasihat dari perdana menterinya, kemudian perdana menteri itu mengatakan wahai raja, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan tangan kamu buntung pasti ada hikmahnya. Itu adalah nikmat dari Allah, harus disyukuri. Maka marah sang raja. Sang raja marah. Apa yang terjadi? Perdana menterinya di di penjara. Ya, di penjara. Kemudian suatu saat, ya ternyata sang raja ini pergi ke e, tengah gurun hutan untuk berburu. Sampai akhirnya dia jauh pergi jauh pergi jauh dan tersesat di sebuah hutan. Di sana ketemu dengan gerombolan atau sebuah kaum, ya kaum yang menangkap raja tadi. Kemudian kaum itu ternyata ingin mengadakan sebuah persembahan kepada dewa. Karena mereka adalah orang-orang musyrikin penyembah dewa. Dan yang dicari saat itu adalah orang yang tidak cacat sedikit pun. Nah, Ternyata tawanannya setelah dicek, ya sang raja itu ternyata rajanya buntung. Buntung atau buta sebelah? Buntung ya, buntung. Akhirnya tidak jadi, tidak jadi eh, apa itu? Sajen, ya, persembahan. Akhirnya dilepaskan. Orang buntung ini nggak bisa dipersembahkan. Akhirnya dilepaskan. Pulanglah sang raja ke kerajaan dan kemudian karena saking senangnya dia pun bercerita kepada perdana menterinya dikeluarkan dari penjara dan karena dia merasa ini hikmah yang dia apa yang diberikan oleh Allah karena tangan saya untung gitu. Kemudian eh, sang raja mengatakan ternyata kamu benar bahwasanya saya ini bertangan buntung dan ada hikmahnya. Ah, bagaimana ceritanya? Saya begini ditangkap kemudian akan dijadikan sesajen, jadikan korban akan tapi tidak jadi karena saya cacat. Padahal yang diminta adalah korban yang tidak cacat. Tapi saya ada satu pertanyaan yang ganjil di hati saya, kata sang raja. Apa itu wahai sang raja? E, kamu di penjara, apa hikmahnya katanya? <laughs> apa kata perdana menterinya? Wahai raja, seandainya saya tidak di penjara, saya pasti pergi dengan anda. <laughs> Dan kalau saya pergi dengan anda, pasti saya yang jadi tumbal. <laughs> jadi subhanallah, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Anda berbadan tinggi, ada Anda berbadan pendek, Anda berkulit hitam, Anda berkulit putih, Anda Anda Anda demikian. Subhanallah, semuanya ada hikmahnya. Syukurlah, bersyukurlah terhadap hikmah Allah. Ini adalah uh, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah semuanya adalah berdasarkan keadilan Allah, hikmah Allah dan maslahat. Wahyu subhanahu la yufarriq baina mutamasilain walla yusawi baina mukhtalifain. Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk keadilan dan bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara dua perkara yang berbeda dan tidak menyamakan ah, maaf, tidak membedakan dua perkara yang sama dan tidak menyamakan antara dua perkara yang yang berbeda. Seorang laki-laki muslim dan seorang laki-laki muslim hak dan kewajibannya sama. Apabila mereka sudah dewasa, maka semuanya sudah dibebani syariat yang sama. Tapi kalau ada laki-laki dewasa dan anak kecil, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan. Subhanallah. Subhanallah. Ya kan? laki-laki dan perempuan ya kan hak ibadahnya atau kewajiban ibadahnya atau hak apabila mereka berdua melakukan ibadah sama mendapatkan surga mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dunia dan yang lain akan tapi subhanallah Allah tidak menyamakan kewajiban di antara keduanya coba kalau laki-laki diwajibkan hamil nah repot ya kan atau wanita diwajibkan untuk mencari nafkah menafkahi laki-lakinya suami eh, suaminya yang lagi hamil <laughs> Subhanallah. Jadi ini bentuk keadilan. Allah tidak akan membedakan dua perkara yang berbeda, eh, yang sama, dan tidak akan membedakan dua perkara, eh, tidak akan menyamakan dua perkara yang yang berbeda. Wala yu'aqibu illa man yastahiqqul 'uqubata. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum kecuali orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan siksaan. Dan itu semua orang-orang yang disiksa nanti semuanya akan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiksa adalah atas orang yang benar-benar berhak fi mawdi'iha dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul meletakkannya meletakkan uh, eh, maslahah di tempatnya lima fidzalika minal hikmah meletakkan hukuman betul-betul di tempatnya lima fidzalika minal hikmah hukuman yang ditetapkan oleh Allah itu betul-betul tepat. Kalau orang mencuri lebih dari berapa? seperempat dinar dari tempat yang tertutup min hirzin mahfudin wa aqal wa akthar min ar, min rubu dinar kutiah itu Orang yang mencuri lebih dari seperempat dinar Kemudian dari suatu tempat yang terkunci rapat Dan memang adakan perusakan, pembongkaran dan yang lainnya Dipotong tangannya Subhanallah Orang, seorang pemuda yang belum menikah melakukan zina dicabut 100 kali. Seorang laki-laki yang sudah menikah melakukan zina walayyadzubillah dicambuk atau apa di, dirajam seluruh tubuhnya sampai mati. Orang yang melakukan pembunuhan atau orang yang melakukan perusakan di muka bumi dengan yang lainnya maka kisah hukumnya. Orang yang mematahkan gigi seorang maka dipatahkan pula giginya. Begitu seterusnya. Ya. Orang yang berzina dirajam, orang yang mencuri dipotong. Tidak sebaliknya. Tidak disamakan. Orang yang mencuri dipotong, orang yang berzina juga dipotong. Nah, ya kan? Para ulama berbicara masalah ini. Kenapa para pezina tidak dipotong? Subhanallah. Ya, kenapa? Ini pembicaraan di kalangan ulama. Ya, apa hikmah di antara Eh, kenapa Allah atau hikmah di, uh, mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukuman potong pada tangan, tidak pada uh, tempat yang digunakan untuk berzina. Ya. Karena tangan itu dua. Kalau dipotong satu masih bisa digunakan. Sedangkan zina kalau dipotong satu habis. Ya ini salah satu uh, tempat dan hikmahnya. Kemudian hukum potong itu sifatnya adalah ditampakkan. Ketika potong tangan itu tampakkan depan manusia supaya orang itu apa? Jerah, potong leher, tampakkan depan manusia. Sudah pernah melihat hukuman potong leher? Kalau potong leher sering ada potong leher ayam, potong leher kambing. Tapi pernahkah anda melihat hukuman potong leher di mana kisos? Wah itu subhanallah, mengerikan sekali. Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ya, e, dipotong lehernya. Nah, begitu ada leher itu terpotong, teman saya ada yang ambruk. Ya, astagfirullah, astagfirullah. <laughs> Kemudian ambruk. Ya. Kemudian selama beberapa hari nggak doyan makan. Ini luar biasa efek jerahnya itu luar biasa. Lihat kasus cebongan. Betapa efek yang ditimbulkan ketika ditembak di depan mereka, akhirnya diantara mereka ada yang ngeleng ini hukuman yang mungkin dikatakan tidak pas sesuai dengan syariat. Bagaimana kalau hukuman itu betul-betul direncanakan, diatur secara hukum syariat dan memang kesalahannya benar-benar yang pantas untuk dihukum atau dirajam atau dan yang lainnya, maka subhanallah tentunya efek jeranya lebih besar. Makanya walakum fil kisasi hayatun dan bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Kata para ulama, kehidupan di sini mengandung dua kehidupan. Kehidupan bagi para pembunuh semisal dia yang punya keinginan untuk membunuh, begitu melihat temannya dieksekusi, tidak jadi. Nanti nasib saya seperti dia, selamat dia hidup. Atau para korban, yakni calon korban pembunuhan. Begitu sang penjahat melihat temannya dieksekusi, maka aduh saya nggak jadi bunuh bulan lah. Nanti saya, kalau saya ketahuan hilang pula leher saya satu-satunya. Ya kan? Selamat korbannya. Walakum fil hayati walakum fil kisasi hayatun. Dan sungguh bagi kalian ada kehidupan dalam hukuman kisos. Ini luar biasa keadilan. Keadilan yang sangat luar biasa. Demikian juga rajam. Rajam itu adalah minal ihsan. Kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan mewajibkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu termasuk dalam hukuman rajam. Kama annahu dhaqa ladzatal haram fi jami'i jismihi huwa yadhuq ukubatan fi jami'i Sebagaimana dia merasakan kelezatan yang haram di seluruh tubuhnya, maka dia pun layak untuk mendapatkan siksaan di seluruh tubuhnya. Ihsan mana lagi yang lebih ihsan daripada ini? Subhanallah. Ustaz, daripada dipenggal dengan kursi listrik. Ya kan? Orang di kursi listrik nggak tahu ini yang mungkin nanti Pak Dokter suatu saat bercerita kepada saya atau para tim dokter. Kalau setahu yang saya dapatkan, orang yang dibunuh dengan kursi listrik itu matinya lebih lama dibandingkan orang yang dipenggal kepalanya. Beda bukan disembelih ya, tapi dipenggal. Kalau disembelih kan dari depan. Ini dipenggal mas, bisa di sini. Kalau disembelih, makanya hewan kenapa disembelih, tidak dipenggal? Karena nggak bersalah Ustaz, bukan itu. bukan itu ya. Muasab karena nggak bersalah nggak ada penggal disembelih. Hewan itu disembelih dari depan, ya, karena apabila disembelih dari belakang itu betul ya nggak? Betul tanda ini? Syaraf-syarafnya langsung putus tak saat itu juga. Pusat saraf kan yang menghubungkan saraf adalah otak dan sumsum -sum tulang belakang begitu ya, syaraf. Nah begitu sarafnya terputus, itu jantung nggak dapat order dari otak. Makanya darahnya nggak keluar banyak. Ya, begitu tak santai-santai ada jantungnya, ya kan? Kok diem aja otaknya, padahal kok saya makin lama makin lemes ya. Kenapa ya? Karena kepalanya mati. Tapi nggak dapat order untuk mengeluarkan apa? Darah lebih banyak. Beda dengan kalau disembelih. Begitu disembelih, darah mengeluar, otak kurang darah. Maka akhirnya saraf-saraf di otak itu calling kepada uh, order kepada jantung, minta kepada jantung, tolong saya diseles darah. Akhirnya jantung pun memompa darah. Betul begitu Pak Dokter? Wallahu alam. Ini yang disampaikan oleh Syekh saya dulu ketika pelajaran tafsir dalam masalah penyembelihan surat Maidah. Jadi betul darah itu terpompa keluar banyak. Nah, maka orang yang dipenggal kepalanya itu dari belakang, bukan dari depan. Kalau di depan hidupnya lama, matinya lama. Tapi kalau dari belakang hanya mungkin sekian detik dia merasakan sakitnya. Beda dengan kursi listrik, beda dengan gantung. Ya, beda dengan gantung. Anda pernah digantung? Belum. Sama. Eh, eh namun dibilangin, Nah, itu lebih sangat menyakitkan daripada di dipunten. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua kemaksiatan, dosa, dulu maksiat, kita dan yang lainnya. Wala ahlal birri wat taqwa dan Allah tidak mungkin salah sehingga dia akan menyiksa orang yang ahlul bir dan takwa. Orang yang suka berbuat kebaikan dan ketakwaan itu nggak mungkin akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, semua hukuman Allah diletakkan pada posisi yang tepat dan semua hukuman Allah adalah perbuatan yang tepat. Apapun bentuknya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat dzulmun. Allah sama sekali wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendolimi seorang pun baik dalam menetapkan hukuman, kemudian kekodok dan koternya, rizki dan yang lainnya. allah Semuanya adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dua buah ayat yang menerangkan tentang kedudukan atau kondisi orang-orang yang dolim. Ayat yang pertama dalam surat Ghafir ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanallah. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim orang dekat yang bisa membantu dia, hamim. Wala syafi'in yuta' dan tidak ada pula orang yang bisa memberikan syafaat yang ditaati. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong, tidak ada teman dekat yang bisa menolong, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Kalau dia memang haknya atau kewajiban haknya dia itu untuk disiksa maka disiksa. Tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong dia. Syekh Salim mengatakan, "Yukhbiru ta'ala anna dhalimina laisa lahum qaribun yanfa'uhum." Orang-orang atau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang zalim sama sekali tidak memiliki teman dekat yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wala syafi'un yashfa'u fihim bal qatta qatta atbihimul asbab min kulli khair. Dan tidak ada seorang pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat buat mereka. Bahkan semua hubungan sudah terputus. Subhanallah. Terputus. Maka orang-orang yang zalim ونسأل الله أن يعيدنا ويجنبنا من الظلم من الظلمات من من من من الظلم والظلمات Kemudian mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya dari segala macam bentuk kezaliman dan kegelapan. Kemudian firman Allah yang kedua dalam surat Al-Hajj ayat 71. Wa ma lidh-dhalimina min nasir dan tidaklah ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Wa ma lidzalimina wa ma lidzalimina min nasir atau dalam ayat yang lain wa ma lidzalimina min ansar. Ya. Syekh mengatakan, "Laisa ladzina zalamu anfusahum ibadati ghairillah min nasirin yansuruhum min Allah." Sama sekali tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menolong orang-orang yang zalim yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang zalim berilah kabar gembira kepada mereka bahwasanya dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong dia. Apabila dia antara antara dia atau ketoliman itu antara dia dengan Allah maka sesungguhnya ketoliman itu milik Allah apabila Allah akan mengampuni maka diampuni apabila Allah berkehendak tidak mengampuni atau termasuk ketoliman yang tidak diampuni maka itu adalah bagian dia untuk disiksa apabila ketoliman itu diantara dia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya maka ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan membiarkan begitu saja segala macam bentuk kezaliman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam perbuatan kezaliman. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Wa amal ahaditsu فمنها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه المتقدم في آخر باب mujahadah." Adapun hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah hadis Abu Dzar yang disampaikan pada bab akhir bab mujahadah di mana Abu Dar radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwihi an anillahi tabaraka wa taala bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Allah subhanahu wa taala hadis ini adalah hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa taala bersabda ya berfirman ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altu waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu wahai sekalian hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan segala macam bentuk kezaliman atas diriku jadi Allah tidak mungkin melakukan kezaliman dan aku jadikan kezaliman itu antara kalian adalah perkara yang haram fala tawalamu maka janganlah kalian saling mendolimi ini hadis di akhir bab mujahadah kemudian hadis yang pertama dalam bab ini yaitu dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamati Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dzulma." Takutlah kalian semua dari perbuatan kezaliman. Fa inna dzulma dhulumatun yaumal qiyamah sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yang ada pada hari kiamat. Wattaqus dan takutlah kalian dari syuh rakus rakus terhadap dunia. Syuh itu bakhil dan tamak. Bakhil dan hirs. Dia menahan hartanya tapi terus berusaha untuk mencari tambahan. Namanya apa? Rakus, ya kan? sudah dapat satu minta lima kan begitu sudah dapat lima minta sepuluh kan begitu ya dapat lima juta pingin enam juta terus tapi yang lima juta nggak boleh kurang sepeser pun kan begitu masya Allah ini namanya syuh bilahi minus syuh fa inna syuhha sesungguhnya syuh sifat syuh ini ya syahih sifat syuh atau bukhl ini itu ahlaka man kana qablakum telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi ternyata nyimpen duit tanpa sedekah itu bukan menjadikan orang itu sukses, tapi justru menjadikan orang itu apa? bangkrut. Ya, fa syuhha ahlaka man qablakum. Jadi sifat bakhil yang dimiliki oleh masing-masing orang itu justru akan merusak tatanan masyarakat. Tuh bayangkan kalau satu masyarakat semuanya rakus semua, ya kan? Pinginnya mendapat, tidak mau memberi, semuanya begitu. Nah terus bagaimana terjadi jual beli? <laughs> Ya kan? Pinginnya pokoknya mendapat barang terus, tidak mau memberi. Subhanallah, nasallallahu Assalamualaikum. Hamba Hamalahum sesungguhnya sifat syuh kikir, bakhil, rakus itu tadi menyebabkan mereka ala ansafaku dima'hum sehingga mereka saling menumpahkan darah mereka. Nauzubillah min dzalik. Wastahallu maharimahum dan mereka menghalalkan mahram-mahram mereka, wanita-wanita mereka. Ya, ini dikarenakan sifat rakus terhadap dunia, wanita dan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bahaya ketoliman. Seperti kita katakan tadi, bahwasanya ketoliman itu adalah segala macam bentuk penempatan sesuatu bukan pada tempatnya. Entah itu antara kita dengan Allah atau antara kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita akan melakukan dosa apapun bentuknya itu adalah kegelapan pada kiamat. Ya, kalau kita ingin bertindak sesuatu, nah, maka ingat-ingat itu akan memadamkan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fainal muslim, ya seorang muslim itu akan men mendapatkan cahaya karena keislamannya pada hari kiamat kelak. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fala falaysa min nur. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan cahaya bagi orang tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Semakin orang itu semakin banyak berbuat kezaliman, entah apa saja bentuk kezaliman itu, maka akan semakin padam cahaya keislaman yang akan dia miliki. Maka al dulmu zuluhatun yawman qiyamah. Wattaqus dan jagalah diri kita dari jauhkan diri kita dari sifat kikir ya, sifat kikir lihatlah suatu kondisi yang sangat sulit untuk kita tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang manusia hamba Allah yang apabila memberi dia tidak takut fakir gitu ini nah, mahasiswa kita sebagian kita atau bapak-bapak baru dapat uang saku dari orang tua atau baru turun beasiswa dari pihak akademi atau baru terima keuntungan hasil dagang online ya, ya. 500 ribu wah ini mau sedekah apa ini mau jangan <laughs> nggak mau keluar sedikit pun sampai dia itu pun bakhil kepada dirinya makan juga makanan yang basi-basi ya, ya. <laughs> tidur nggak mau beli alas tidur, pokoknya terima lantai. Kos-kosannya bersih sekali, masya Allah. ada masakan bekas, gak ada makanan bekas, gak ada tikar, gak ada tempat tidur. Baju cuma satu gantungan saja. Masya Allah sabun, jangan tanya, gak pernah ada. Ya. Minyak wangi, oh boro-boro. Ya kan, subhanallah. Pokoknya zuhud luar biasa. Ya. Yang kaya sakunya sama dompetnya itu yang merasakan kenikmatan uangnya sedangkan dirinya masya Allah demikian juga sebagian orang seperti itu ya demikian sebagian orang itu seperti itu sampai dia bakhilnya dengan dirinya sendiri keluar luar biasa ya tidak mau makan makanan yang dia butuhkan tidak mau membeli obat-obatan yang dia butuhkan ya dan yang lain-lain Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi tipe orang-orang yang semacam itu atau juga jangan menjadi tipe orang-orang yang boros mengeluarkan hartanya tidak pada tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rojulun idha yu'ti la yakhshal faqra. Kalau memberi tidak takut fakir. Nah ini suatu yang sangat sulit untuk eh, kayaknya jauh dari dunia nyata, ya kan? Tapi itulah kenyataannya. Lihat bagaimana Abu Bakar juga demikian. Lihat bagaimana Umar, insya Allah sudah infak sedekah dengan separuh hartanya. Luar biasa Umar. Dia mengira bahwasanya dia sudah bisa menyaingi Abu Bakar, tapi ternyata didapatkan Abu Bakar telah menginfakkan semua hartanya. Subhanallah. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah ya, Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ada kafilah dagang 600 apa 600 atau berapa itu ya 600 keledai ya penuh dengan isinya coba bayangkan semuanya siapa yang mau menawar ini setiap ini dengan sekian dirham setiap ini saya menawar enggak pokoknya setiap ini kalau biasanya mau siapa yang menambah katanya ada yang lebih mahal dari apa yang kalian tawarkan semuanya ini saya sedekahkan di jalan Allah coba bayangkan Insya Anda kulaan HP ya, 5 buah HP kemudian sedekahkan semua keuntungan plus modal-modalnya itu kan <laughs> Subhanallah, angel ini, angel benar Sulit sekali, sulit sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa musana Kita tidak seperti Abu Bakar dan keluarganya. Abu Bakar menginfakkan hartanya la yadhjir, tidak meluk kesah kalau kita sudah menginfakkan semua hartanya, waduh mati aku, nggak bisa makan. Makanya marilah kita ya bersedekah ya dengan se apa semampu kita tetapi tapi jangan terlalu menahan harta kita wallahu taala a'lamu Insya Allah akan kita ulangi hadis ini dan kita ambil faedah dari hadis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala kita cukupkan pertemuan kita kali ini Eh, sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semakin men, e, mendorong kita untuk menjauhi dari menjauhkan diri dari sifat kezaliman Allah taala a'lamu bissawab sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Samad Syed Santo RC. Allah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya sangat menarik dan kita sebelum kembali ke studio Radio Muslim ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan Insya Allah Ta'ala di pekan yang depan ini akan kedatangan tamu dari Yaman beliau adalah Sheikh Muhammad bin Abdul Latif Hafidullah Ta'ala beliau merupakan ulama di Yaman dan merupakan murid dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala yang pertama kali beliau akan mengisi di hari Kamis 12 September 2013 di Islamic Center Bas di Islamic Center Bin Bas dengan membahas kisah Luqmanul Hakim. Kemudian di hari berikutnya di hari Jumat Eh, beliau akan mengisi Jumat 13 September 2013 beliau akan mengisi di Masjid Agung Syuhada di Kota Baru yang akan membahas kisah Ashabul Uqdud. Kemudian di hari Sabtu di tanggal 14 September 2013 akan mengisi di Masjid Bogum Raya kisah dengan membahas kisah Nabi Musa dan Nabi Hidir. Kemudian yang terakhir di hari Ahad 15 September 2013 dan ini insya Allah Ta'ala akan bertempat di Masjid Al Sana yang akan membahas e, kisah Sulaiman dan Ratu Balkis yang mana kajian ini akan diselenggarakan Ba'da Maghrib hingga selesai semua kajian semua kajian setiap Ba'da Maghrib hingga selesai dan insya Allah Ta'ala mungkin di hari Ahad kita akan meminta Ustaz kita untuk menerjemahkan Assalamualaikum ya insya Allah Ta'ala kita akan meminta dan tentunya jamaah tentu akan setuju dan kita sama-sama meminta kepada Ustaz kita uh, nanti akan belajar bersama bersama beliau Syekh Muhammad bin Abdul Latif dan agar tidak ketinggalan dengan Ustaz kita maka kita minta Ustaz kita untuk menerjemahkannya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ustaz dan juga Syekh nanti yang akan datang ke sini dan Masya Allah ini mungkin pekan depan akan menjadi pekan untuk Tolak ilm. Jadi persiapkan semangat kita, jiwa raga kita. Kita ingatkan teman-teman kita yang belum hadir di sini. Dan insya Allah ta'ala nanti akan dicetak pamflet ini. Dan bisa disebarkan ke teman-teman yang mungkin belum hadir ataupun di tempat-tempat masing-masing. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Ayat ini sebelum ditutup oleh Akhuna Aksa Ada sedikit tambahan kepada jamaah dan juga kaum muslimin Para pendengar radio muslim masih masih nyilau di muslim ini? Insya Allah masih Ya masih Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada eh, Ada informasi bahwasanya Akhuna Al-Habib Al-Muhtaram Al-Habib Al-Muhtaram yang kita cintai dan kita hormati Al-Ustadz Al-Fadil eh, Amrullah akan kita sedang di, e, diberi sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit yang lebih spesifik adalah sakit di maknya ya Mas ya. Mak maka dan ini termasuk mak yang apa Mas? kronis akut ya, mak, mak akut maka mohon sekali untuk kepada para jamaah sekalian mendoakan kepada mengirimkan doa, memintakan doa atau mendoakan, meminta doa atau berdoa kepada Allah untuk Ustadzuna, Ustadz kita ini Amrullah akan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan mengampunkan dosanya dan memberikan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita. Allah taala. Jazakallah khairan Ustaz telah mengingatkan kami semua dan ini adalah informasi yang benar dan insya Allah taala kita akan bertemu kembali di e, kesempatan yang akan datang. Tentunya masih bersama saat kita saat Zaid Susanto LC Hafizullah Ta'ala Binillahi Ta'ala Dan kita kembali ke studio apabila ada salam yang kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Biasanya dari